eh ini orang orang gila. Kenapa mereka seperti itu? Karena hati mereka itu hijabnya udah ditarik, ditarik. Eh, hijabnya udah di, ditarik sehingga melihat hakikat, melihat hakikat. Terakhir, habis ini kita ambil kita hasanah. Ya. Ini yang mau di sini loh ya. Udah lapar belum? Hah? Oh, sudah habis. Ini lanjut, lanjut. Silakan. Saya soalnya nggak anu. Jangan ditaruh depan saya semua ini. dulu, nanti makan besarnya terakhir. Ya. Ini sampai jam berapa? Saya kebetulan handphone tertinggal di mobil. Sekarang udah jam berapa ini? Jam 10. Kan besok kerja, mau sampai jam berapa? Kalau saya mau sampai subuh, oke okay lah, dari masalah. Hah? Mas Arief mau langsung ke bandara? <laughs> ya ini terakhir saya mau apa namanya uh, ngasih sedikit ini sedikit ya masukan dan gambaran ya tentang tadi sambungannya tiga tadi ya kenapa saya kok diundang senang gitu ya dan bagaimana Allah Taala mencintai hamba hambanya nah orang-orang soleh itu kan mereka tergila-gila sama Allah seperti itu ya sampai kita tuh kalau lihat mereka ya yang seperti itu heran kok bisa itu kok bisa mereka seperti seperti itu hijab yang ada di hati ini sudah dicabut sama Allah jadi antara mereka dengan Allah nggak ada dinding lagi ya tidak ada dinding dinding lagi jadi kelihatan semua kelihatan hakikatnya pertanyaannya e, gimana caranya biar kita bisa mencapai hakikat sehingga kita bisa benar-benar mencintai Allah Ta'ala kan pertanyaannya seperti itu sebetulnya untuk mencapai hakikat itu gampang mencapai hakikat itu gampang hakikat itu jangan dipikir kalau cuma mikir gak sampai nyampe kebanyakan kan orang zaman sekarang mikir nah kuncinya itu melakoni dilakoni lama-lama sam sampai kalau saya di Solo cuma mikir kira-kira nyopir sampai Jakarta mana ya sampai enggak ya kan? saya masuk mobil hidupkan starter ya kontak neng udah posisi di D3 gas di pasal jalan capek istirahat kan gitu ada motor dong apa, gitu jalan ada ini pokoknya yang jalan Walaupun misalnya mau 20 jam, mau 3 hari, 5 hari, asal jalan, nyampe. Asal jalan nyampe. Nah, ilmu jalan inilah yang disebut suluk. Ilmu jalan inilah yang disebut suluk. suluk. Nah, suluk ini adanya cuma di dalam torikoh. Kalau nggak bertorikoh, tidak mungkin bersuluk. Ya, nggak mungkin bersuluk. Adanya jalan, cuma jalannya nggak jelas. Ya, jalannya nggak Gak jelas. Wow itu kan jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Betul dari Al-Quran dan Sunnah. Jelas Al-Quran dan Sunnahnya. Cuman yang mengamalkan gak jelas. Contoh, ini contoh. Tapi jangan ketawa ya syaratnya ya. Boleh saya kasih contoh. Tapi harus berdiri. Ini kemarin di rumah saya sudah saya terangkan. Ada aliran namanya aliran mengkangkang. Pernah tahu? Aliran mengkangkang. Pernah? Bekas gak? aliran merenggangkan kaki dalam sholat. Iya, iya. Tolong, tolong saya disotin dulu, sotin dulu. Benar, kamera action. Ini, ini penting ini, ini perlu diupload yang semakin banyak. Ini ini termasuk ahlul bid'ah dolalah. Yang begini ahlul bid'ah dolalah. Tidak pernah kanjeng Nabi telah mengajarkan sholat Silahkan renggangkan kaki selebar-lebarnya Ada enggak? Nah itu yang kedua aliran injak kaki Yang kedua Ya, yang pertama merenggangkan kaki, yang kedua injak kan kaki. Karena apa? Cuman berdasarkan dalam hadis disebutkan rapatkan soft, ya kan? Rapatkan soft, akhirnya kemudian merenggangkan kaki, injak kaki. Padahal nggak ada hadisnya merenggangkan kaki, injak kaki itu tidak tidak ada. Nah ini orang yang nggak bersuluk ya begini, paham ya? Nggak bersuluk nih, ambil hadis, comot, jalankan, tidak bersuluk karena tidak ada bimbingan dari guru. Kalau ada bimbingan dari guru tahu, merapatkan sok, merapatkan barisan artinya yang rapat tapi jangan sampai sok-sokan. kalau rapat sok-sokan, empet gitu ya, terlalu rapat sehingga apa saling bersentuhan justru nggak bisa khusuk. Justru nggak bisa khusuk. Kalau dalam bahasa Arab dibaca di pinggir nanti dalam syarah hadis itu merupakan mubalaghah bentuk suatu kalimat yang artinya sangat agar dijaga lapatnya, tapi bukan disuruh saling dempet-dempetan. Coba dibaca nanti keterangan hadisnya seperti seperti apa. Dan sekarang timbul aliran merenggangkan kaki. Nah, ini kalau saya bilang ini koruptor sok. <laughs> ya koruptor sok. Kenapa dikatakan koruptor sok? Mestinya sok bisa buat dua orang diambil sama dia sendiri. Justru ini bukan merapatkan shock, tapi apa? Membuat shock itu nggak beres. Ketika dia sujud, mau nggak mau nggak mungkin sujudnya begini. Pasti dia merapat. Akhirnya ruangannya loh longgar. Nah, harusnya bagaimana kalau shocknya depan itu agak agak longgar, dia merapat, justru dia merapat, merapat yang lain agar bisa yang di belakang maju ke ke depan. Itu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, Kang Adi ya ini sekedar contoh suluk sebentar ini belum selesai suluknya ya contoh tadi masalah kan ada orang ngomong kami juga anu bersuluk kami kan dalam Al-Quran dan Sunnah gitu ya kami melakoni melakoni itu bukan asal melakoni contoh yang kedua ada orang sakit lambung bayangkan kapan biar sembuh lambung saya kalau dibayangin gak sembuh sembuh biar sembuh minum obat oh obat. Tapi minum obatnya tanya dokter. Kalau nggak tanya dokter makin hancur lambungnya. Nggak tanya dokter makin hancur lambungnya. Bukan kemudian ke apotek beli obat buat sakit lambung diminum. kalau tujuh dokter diminum. Saya udah langsung ambil dari apotek nih. Langsung ambil dari apo apotek. Ya ini sama dengan orang ngomong saya ngambil dari Al-Quran, saya ngambil dari sun, sunnah. Sama langsung dari apotek, kalau nggak pakai petunjuk dokter bahaya. Harus ada petunjuk dokter. Nah, petunjuk dokter inilah kita tanya kepada para ulama. Nah, dalam suluk tanya sama ulama. Nah, untuk mencintai Allah Ta'ala, ya, suluknya dengan apa? Dikir, sholat, ibadah yang sudah ada. Macam-macam semua kita jalankan lewat apa yang diajarkan oleh para para ulama. Nah, ilmu suluk ini nanti akan menghasilkan ma'rifah. Ma'rifah itu sama. Arafah ya'rifu ma'rifatan, alima alimu. Alima ya'lamu ya ilman. Ma'rifah artinya mengetahui, alima juga artinya mengetahui. Sama. Tapi bedanya apa? Kalau alimah itu dengan pikir, kalau arafah itu dengan rasa. Saya sebut arafah dalam bahasa Arab, otomatis orang ngerti. Hal tak arif pulang, kamu tahu pulang tak? Sama hal tak pulang lain. Kamu tahu pulang tak? Sama-sama. Alimah Ya Ya'lamu, arafa ya'rifu. Hal ta'lamu bulan, Hal ta'rifu bulanan, Hal ta'lamu bulanan, Itu artinya sama, cuman maknanya beda. Kamu tahu bulan tidak? Kalau dengan alimah ya'lamu, cuman sekedar mengetahui bulan tidak? Siapa bulan, Itu namanya Ya ya'lamu. Tapi kalau Ya ya'rifu, hal ta'rifu bulanan, kamu ngerti benar gak tentang bulan? Pernah ketemu nggak? Pernah duduk ngobrol nggak? Itu makna mengetahui dengan kalimat arafa ya'rifu ma'rifatan. Nah kalau disebut makrifat kepada Allah Ta'ala itu bukan sekedar alimah. Banyak orang zaman sekarang cuma sekedar menerima informasi tentang Allah tapi tidak punya makrifat tentang Allah. Maka timbul nih ahli filsafat. Punya informasi tentang Allah. Banyak orang yang duduk mengobrolkan tasawuf, mengobrolkan tasawuf, mengerti tentang Allah, tapi nggak punya harofah, makrifat, pengetahuan yang jelas tentang Allah. Karena apa? Tidak menjalani tasawuf itu sah sendiri, tidak bersuluk, tidak melangkahi apa yang ada dalam dalam tasawuf. Nah kita diajarkan sama guru kita kan bukan seperti itu. Makanya kalau di lagi loncat-loncat kan merasakan sesuatu. Oh, hari, oh, hari. orang lain lihat, oh boy. Orang lain yang lihat ya kan, yang nggak ngerti apa, begitu kan? Dalam tarikh eh, apa namanya pendirian Nasabandia Ya, seperti di Suriah ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang lain apa ini gitu kan? Orang lain ya seperti itu, tapi yang menjalani merasakan sesuatu yang luar luar biasa. Kuncinya jangan ngomong apa ini. Ya, gak dicapai sama kamu seperti ilmu rasa. Ya, nikmati jalani duduk baca pikirnya duduk baca wiridnya ya. mau maulid misalnya, baca maulid sampai orang baca maulid apa namanya sekian jam kok senang kok enak apa di situ ya baca duduk hayati akan kamu dapatkan nah makrifat kepada Allah itu akan diperoleh lewat suluk tanpa suluk tidak akan bisa mendapatkannya dapatnya gak rasa cuman pengetahuan hampa tanpa rasa ibarat manusia tanpa roh maka gak ada enak enaknya siapa mau deket-deket sama mayit Ulama yang nggak punya makrifat sama dengan mayit yang jalan. Hi, takut. Paham ya? Ulama, wah hadisnya banyak, al banyak, tapi makrifatnya nggak nggak punya. Mayit jalan, bangkai jalan. Siapa yang mau? Nggak mau, nggak mau dekat. Tapi ada orang yang mungkin pengetahuannya sedikit, pengetahuannya sedikit secara zahir. Tidak dikatakan sedikit kalau dia bisa merasa rendah Allah nyebut Allahnya aja beda dengan kita kita ini. Dia nyebut Allah itu langsung bisa buat orang lain ingat sama Allah. Tapi ada orang yang mau Allah berkata Allah mewahyukan plong plong plong apa tadi ya? Masuk kanan kiri nggak sama sekali nggak nyentuh dalam dalam hati. Kenapa? Sesuatu yang tanpa rasa diucapkan jadi tidak buat orang lain bisa merasa. Ya, kalau bahasanya agim, orang yang yakin bisa meyakinkan orang yang lain. Betul Orang yang yakin bisa meyakinkan orang orang lain. So Aki pernah ceramah, dalam ceramahnya mengatakan nanti contoh tentang orang yang jual wedang runding. Ya, Aki bahas macam-macam. Anda perlu cari guru. Ya, habis cari guru karena ngomong wedang runding, yang dengerin dari sana bingung ini hubungannya apa guru sama wedang runding. Ya, Wah, saya itu suka makan wedang rundi. Tahu wedang rundi? Wedang rundi itu begini, begini, begini. Kan cerita, ah, cerita tentang wedang rundi. Ditanya yang hadir, gimana pendapat Anda tentang wedang rundi tadi? Ya, ada yang pendapat begini begitu, Alim kemudian mengatakan, saya bisa menceritakannya dengan baik karena saya sering makan wedang rundi. Tahu rasanya, bisa menceritakan dengan dengan baik. Begitulah pentingnya kita punya guru. Guru itu udah tahu rasa yang disampaikan, sehingga rasanya itu bisa ditularkan. Rasanya bisa di, ditularkan. Beda dengan kalau kita cuma beli, ini saya tambahannya, resep buat wedang ronde. Cari ketan sekian, penyat penyat gitu ya dan lain sebagainya kacang ini itu nanti diaduk jadi satu nanti buat wedang ronde ya wedang ronde tanpa rasa lain kalau langsung belajar dari orang yang ahli dan pakarnya gitu ya beda cara buatnya ada semua itu sehingga hasilnya pun ber berbeda begitu pula dalam bersuluk menjalani apa yang diperintahkan Allah kita butuh yang namanya guru ya guru ini nggak nggak harus gurunya ada di hadapan kita nggak harus gurunya ada di hadapan kita mau gurunya ada di di apa kutub utara gurunya ada di kutub selatan gurunya ada di alam barzah kadang gurunya di alam barzah muridnya di alam dunia Al Habib Ali bin Muhammad Al haji Sayyidul Maulid itu dulu itu gurunya udah meninggal dunia ya nggak punya guru lagi gurunya udah meninggal dunia udah satu hati sama sama satu guru nih tapi dengan satu guru ini udah udah nyampe derajat yang luar biasa beliau suatu malam dan suatu hari dia dapat kitab Al-Ibris karya Said Abdul Aziz ad Baca kitab Al-Ibris ini Hayy Ali al Sayyidul senang luar biasa. Bukan Al-Ibris tafsir ya, Al-Ibris karya Said Abdul Aziz ad Itu mengungkap rahasia kewalian seperti apa itu. Said Abdul Aziz ad ini kan tunanetra, tapi kalau ada orang bacakan hadis, ucapan ulama Al-Quran, dia gak apa Al-Quran, Beliau bisa tahu ini Al-Quran, ini hadis, ini ucapan ulama, ini ucapan orang yang jelek, ini bisa tahu. Karena apa? Kata beliau, saya melihat cahaya yang keluar dari mulut tadi. Cahayanya Al-Quran lain, cahayanya apa namanya hadis lain, cahayanya apa ucapan ulama ber, berbeda, cahayanya ucapan orang yang keluar dari nafsu juga ber, berbeda. Ada dulma, ada kegelapannya, ada lain sebagainya. Nah di situ Habib Ali ngomong begini, ini kalau guru saya masih hidup pasti akan senang isinya sama dengan yang guru saya apa namanya uh, ketahui rasanya sama dengan rasa guru saya malamnya langsung mimpi ketemu gitu gurunya yaitu Habib Umar Kratos gurunya mengatakan oleh Ali ketahuilah buku itu saya yang ngirim buku itu saya yang ngirim agar engkau mengetahui sebagian ilmu ya ilmu saya agar engkau mengetahui sebagai ilmu saya di buku itu sebagai ilmu saya saya yang ngirim gurunya udah meninggal dunia. Jangan dikira kalau guru udah meninggal dunia kemudian putus hubungan. Bahkan semakin kencang tuh hubungannya. Ya semakin kencang hubungannya kadang murid ini nggak ngerti diatur gurunya kamu ke sana, kamu ke sini, kamu di sini, kamu begini, kamu ngomong ini nggak ngerti. Yang kerja gurunya, muridnya gak tahu apa-apa. Nggak ngerti. Nanti tahu-tahu terakhir baru ngerti. Tahu nggak? Nah, saya yang ngatur semua itu. Saya ngerti, gurunya yang ngatur. Dibawa ke sana, dibawa ke sini. Kerja dari alam, alam barzah. Sebab mereka tidak tidak putus hubungan dengan alam dunia. Lain dengan kita, kita kan memang disconnect. Kalau mereka itu unlimited, koneksinya unlimited ya, dan langsung dari server pusatnya, bukan yang kemudian dijual-jual itu enggak dari server pusat ya. Mereka itu langsung kalau server pusatnya itu ke umur kita, langsung ke umur Kemudian kita, wah, eh, speednya unlimited dan kecepatannya jangan bukan lagi apa namanya mega geng, ya udah nggak tahu akhirat itu kecepatannya luar luar biasa. Jadi mereka kalau upload download itu cepet banget, ya upload kasih ke muridnya, dia upload muridnya download juga cepet kalau nyambung sama gurunya ya langsung cepet download uploadnya. Lah yang jadi masalah kita ini kalau punya guru gurunya dihargainya. Orang yang sulung betul menghargai gurunya. Di antara menghargai gurunya tidak berhenti mendoakan gurunya dimanapun berada. Bukanlah seorang murid yang tidak mau mendoakan gurunya. Kalau yang namanya murid di mana berada, gurunya nggak dilupakan. Terus didoakan. Ya, terus dimanapun, gurunya itu disebut diingat. Hadir dimanapun, di hadapan siapapun, gurunya terus ada di sana. Ya, gurunya nggak pernah dilupakan. Dalam hatinya, dalam benaknya. Dan tidak mungkin seorang murid bisa mendapatkan rahasia dari kewalian gurunya sebelum dia meyakini di alam ini tidak ada yang lebih hebat dari gurunya tanpa merendahkan yang lain buat saya yang paling hebat guru saya dalam hati ya yang paling hebat adalah guru guru saya saya sudah dari guru saya sudah cukup semuanya ada tapi tidak meng, apa namanya merendahkan ya yang lain ketemu siapapun selama itu akidahnya sama ya maka akan cari cari apa namanya tambahan suka mendengar ya dan lain sebagainya dengan perasaan apa ini yang ngirim guru saya ini utusan guru guru saya ini dari guru saya ini hadiah dari guru saya jadi lihat ini semua gurunya bukan orang itu bisa gitu nggak harus <laughs> semangat karena koneksi kita tuh belum berfungsi nah itu <laughs> Timnya belum berfungsi. Nah, cara memfungsikannya bagaimana? Setiap guru punya cara. Setiap guru punya cara. Banyak cara. Maulid, entah itu Barzanji, entah Diba, entah Burda, entah Syentudura, itu cara buka koneksi. Maulid, maulid itu cara buka koneksi. Kemudian zikir tahlil. Ya, wirid-wirid di Toriko Arbani ada wiridnya sendiri kan ya? Di Toriko Qadiriyah Naksabandia itu ada wiridnya sendiri. Di Toriko Alawiyah banyak wiridnya di antara Rotib ada Rotib atau Ambil satu sudah cukup. Ya, ambil satu sudah cukup. Yang agoni ambil satu sudah cukup. Asal dibaca terus dipegang. Ya, dipegang dibaca terus yang jadi masalah gitu ya. Kita ini lebih sering baca SMS dan pesan di Messenger ketimbang wirid. Begitu banyak pesan di BlackBerry ini nggak habis-habis kita baca terus bahkan hapusnya saja Fit. Kita setiap hari istiqomah. Betul nggak? Tapi kalau namanya wirid ini, aduh, nanti dulu. cari aduh, benar atau benar? Benar. Lalu bagaimana kita bisa mendapat rasa? Ya, bagaimana bisa dapat rasa? rasa. Tapi alhamdulillah kita yang begini-begini masih bisa ngerasakan. Walaupun begini masih bisa ngerasa. Kenapa? Karena masih nyambung sama gurunya. Itu kalau tidak punya sambungan sama guru nggak bisa ngerasa. Orang mungkin heran ya kalau lihat kita lihat orang soleh kita nangis. Orang lihat apa oh siapa ya? Wah ini terlalu lebih lebih nih. Wah, ini terlalu masa lihat orang belajar gitu nangis ini terlalu over nih. Ini over reaksi ya. Over acting ini orang seperti ini. Lihat tuh orang yang lihat penyanyi ah, sorry gitu ya. Betul lah Kita orang ini apa Cuma lihat penyanyi wajah nilai juga lima setengah. Suara juga nggak terlalu amat, delapan juga enggak. Sound sistemnya yang bagus, suara mungkin cuma enam setengah, diangkat sound system jadi delapan. Tapi kalau sampai seperti itu istrinya? Lagu cuma lagu cuma seperti itu, kok bisa begitu? Kenapa? Karena bukan dengar suaranya, ya bukan dengar liriknya udah terjadi ikatan batin antara pendengar dengan penyanyi betul ikatan batin antara pendengar dengan penyanyi penyanyi itu baru sama penyanyi lah kira-kira kalau sama wali seperti apa kalau oh, sama penyanyi aja ah! sama wali geblak ah, geblak nggak apa-apa lah kita kalau sama wali nggak bisa begitu ya nggak bisa merasakan kontak kita merasa malu penyanyi aja bisa begitu ya sama bannya pan tapi masa saya sama guru saya kok setrum aja gak ada ya gak ada setrumnya gak gerung sama sekali di majlisnya kok yo rasanya majlisnya biasa-biasa tidak kenanya, aku muridnya wajul toh ya saya ini muridnya bukan jangan-jangan cuma mengaku muridnya ambil muridnya aja biar tenang jangan-jangan tapi saya nggak punya hubungan hati untuk bilang mendalik bisa dipahami termasuk ceramah saya ngomong begini ini yang ngomong juga bukan saya <laughs> Ya ini ya keluar sendiri. Tadi saya dapatkan ilmu satu bu, terima kasih banyak. Ilmu yang yang tadi saya sampaikan kepada ibu, biasa ya, dapatnya di majelis ini. Yang saya tadi nanya, walaupun hadisnya udah lama saya dengar ya, tapi rasanya ilmu tadi saya dapat di majelis ini. Coba ingat ingat waktu tadi saya nanya, gimana ibu terhadap anak ibu yang nakal gak tetap sayang nggak tetap sayang gitu kan kemudian saya ngomong bagaimana dengan Allah terhadap kita ada rasa yang gitu nggak yang dengar tadi ada hentakan tidak di dalam jiwanya? Ada. Coba dia jujur, ada apa? Jangan menurut saya, kalau saya ngomong ada. Hah? Ada kan? Jadi teringat teringat sesuatu yang baru gitu kan? Ya, karena saya juga baru dapat rasanya itu di sini. Rasanya ya, kalau tahunya udah lama, tapi rasanya baru dapat di sini. Nah di masjid itu begitu, kita bisa dapat rasa, rasa, rasa. Makanya orang soleh kangen terus sama masjid. Kenapa? Sekali duduk dikasih sama Allah. Nih rasa yang baru, nih rasa yang baru, nih rasa yang baru. Mereka ah mabuk lagi, mabuk lagi kayak lagu. Eh mabuk lagi, mabuk lagi gitu. Kan. Mabuk terus kenapa? Dapat yang baru, dapat yang baru, dapat ya, yang baru. Ada rasa yang baru di setiap majlis. Nah itu berkata apa? Kumpul yang seperti seperti ini. Terakhir Ahlul Bid Ahlul Tanah kita bahas boleh jam berapa selesai ini? Lanjut, ya Oh, oke yang ngantor-ngantor bolos juga gak apa-apa <laughs> resiko paling dipecat gitu aja kok repot kata Gus Dur saya mau nanya, kalau dijawab jujur, ini, ini ilmu ilmu yang saya tularkan di berbagai masjid pengajian saya di Solo dan sekitarnya dan dimanapun. Saya mau nanya, jujur, ini tolong penting sekali ilmu ini berbekal hidup saya dan Anda semua insya Allah. Kalau sakit kepala ingat apa? Obat. Betul kan? Sakit kepala ingat obat. Betul. Ah, Roma. Musa sakit kepala Roma? Oh iya Roma. Kenapa? Gara-gara lambungnya parah, kepalanya tak sakit gitu. Sakit kepala ingat prokol, Sakit kepala panadol misalnya, oskadon, paramek, prodrek. Ada lagi sakit kepala ingat obat. Ingat apa? Kroan. Siapa yang sakit kepala langsung ingat Allah. Sakit kepala, sakit kepala, ya Allah, obatnya apa ya? Langsung ke Allah. Siapa? Jujur saja. Kita ingat ke obat atau ingat Allah? Allahnya belakangan kan? Allahnya belakangan kan? Syukur-syukur mau minum obat ingat Allah. Syukur-syukur. Karena itu makanya hidupnya begitu. Allahnya ditolong di belakang. Datang dua orang ke rumah saya, Habib, Ustaz, saya terlibat utang ratusan juta. Dikejar-kejar sama Pak, dikejar ini, gimana cara membayarnya, solusinya apa? Bapak kerjanya apa? Saya nanya gitu kan. Kerjanya apa? Jual nih. Jual nih utang ratusan juta. Pusing juga mikirnya kan bayarnya gimana gitu kan ya bapak punya apa udah nggak punya apa-apa hancur-hancuran nih udah nggak punya apa-apa oh ya terus saya mau nanya bapak bilang nih ya saya udah ke kanan mentok ke kiri mentok ke depan mentok ke belakang mentok gak ada solusinya Ustaz saya ketawa bapak <laughs> ya bener pak kenapa bener jadi bapak begini ini bener Loh, kok bisa benar Ustaz? Lah Bapak ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok. Bapak nggak pernah ke langit nggak pernah ke langit. Makanya dibuat musim di daratan. Kalau pengen di daratan nggak mungkin hubungan sama laut, apa langit. Hubungan sama langit kenceng darat beres. Paham maksudnya? Kita ini terlalu memusingkan yang di darat, lupa sama yang di langit. Ke kantor, ke pasar, ke pekerjaan, ke langitnya di nomor sekian kan. Selesai urusan semua baru langit. Betul atau nggak betul? lo dinalar orang-orang yang ya Allah makrifat dari Allah paling kecil pun paham gitu ya. Semua itu nggak mungkin bisa enak kalau kita nggak nyambung sama langit. Kalau udah nyambung ke langit, otomatis yang di darat beres. Jadi kalau pengen urusannya beres semua, langitnya kuat. Makanya saya ceramah ke sana sini nyambung sama langit. Hajat saya banyak nyambung langit. Ya, biar urusan saya dibereskan sama Allah Caranya begitu. Bapak mulai sekarang, Bapak pulang sholat yang benar, hubungan sama orang tua diperbaiki, istighfar yang banyak. Selesai, setelah itu jual mie lagi Pak. Gak usah mikir utang, jual mie aja. Pokoknya punya duit bayar, punya duit bayar. Tapi nawaitunya, ya Allah, saya minta tolong dilunaskan hutang saya. Nawaitu seperti itu, kerja. Saya yakin Pak, sebentar beres. Nanti yang beresin bukan mie Pak, nanti ada dari lain. Kalau mie nggak beres-beres Pak. Nanti dari yang lain sih ya tiba-tiba orang ngasih tawaran, Pak tolong Pak saya punya tanah dijualkan ya. Oh teman saya mau beli kan jadi kan kita begini. Langit yang ker kerja. Dan seringkali kita enggak. Kita ini ingat Allah di belakangan. Makanya minum obat ini enggak sembuh, obat ini enggak sembuh, obat ini enggak sembuh. Akhirnya lapor ke dokter, dikasih obatnya yang enggak sembuh. Terakhir, ya Allah, tolong saya. Saat itulah Allah akan mengatakan malaikat, coba kamu lihat hambaku ini. Ujung-ujungnya mendatangi saya juga dia. Ya, jangan sampai kita gitu dari awal mari kita datangi Allah. Dari awal kita datangi Allah. Yuk sekarang bahas buku, nggak bahas bukunya. Dibuatkan spanduk di belakang sama Kang Adit ya. Makasih. Saya mau sih, makasih ya kerjasama yang baik antara dua dua individu simbiosis mutualisme ya, yang saling menguntungkan untuk majelis maksudnya begitu. Iya, harus coklat yang buat. <laughs> Udah pokoknya semua juga, gitu, deh akhirnya dimulai Allah Taala. Kenapa saya buat buku ini? Ya, kenapa saya buat buku ini? Antum masih ingat gak semangat di antaranya ya semangatnya Syekh Al Kabari. Beliau nulis buku-buku semisal, nulis, ya kan? Beliau nulis buku-buku semisal. Dan beliau mengatakan pusing nih kita menghadapi orang-orang yang apa namanya seperti itu. Saya masih ingat beliau mengatakan pusing kita, udah pusing ngadepin Wahabi, masih teman yang saudara juga masih nyenggol-nyenggol kita. Ya. Artinya orang-orang soleh merasa punya kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat ya tentang kebenaran ajaran mereka agar masyarakat tidak menyimpang ke ajaran yang gak benar. Masalahnya kalau gak ikut orang soleh itu gak benar. Gak mau tahlil gak apa-apa. Kalau benci tahlil itu gak benar. Gak mau maulid gak apa-apa. Benci maulid itu gak gak benar. Gak mau ziarah wali gak apa-apa. Benci ziarah wali musuhnya para wali. Ya. Gak mau maulid gak apa. Benci maulid musuhnya nabi. Jangan sampai masyarakat masuk ke situ, maka orang soleh terpaksa mereka turun dari langit dari yang tadi yang pamala, enak, eh, urus bila zikir, terpaksa mereka duduk ngedepi isinya. Kalau bid'atin dolalah, waktu dolalatin binar. Yang begitu-begitu ya. Terjun ke situ cuma apa? Biar yang awam tidak terjun ke hal-hal yang nggak benar. Nah orang-orang soleh boleh terjun tuh mereka itu kan. Nah saya pikir saya sendiri, saya sendiri uh, ngurusin begitu sebetulnya sudah malas Sebetulnya sudah males. Cuman kok akhir zaman ini saya lihat kok semakin marah ini. Ya semakin marah. di antaranya waktu itu satu Sumatera ini gitu. masa waktu sebelum Ramadan ini udah mulai disebarkan nih gitu. Doa buka puasa bin gitu. Ya kan? Ini beta saya mah tung gitu ya. Ini kerjaan saya tuh ya Allah, tangan udah kerbet kerbet ini. Ini lisan udah hmm. Ini gitu. sekarang eh, dibilang lagi kalau orang begini berita ini dibilang hadisnya doib palsu neraka. Ini ini Ustaz Yusuf Mansur sebelum Ramadan. Saya dikit dikit sama beliau. Curang tuh beliau. Kalau Beliau mau asik ngajar Quran saja, Ustaz berita serahkan saya. Curang kan? Jadi beliau maunya, pokoknya Apal Quran, ya Quran. Jadi maunya bilangin gitu ya, urusan yang begini, ini urusin gitu. Ini curang. Tapi curangnya baik kalau apa? Ya. Tolong Fit, yang begini bagian antum gitu ya. Ya sudah. Nah kemudian kalian uh, eh, semakin marah orang nulis buku yang memakai nama ahlu sunnah wal jamaah ya ya pakai nama macam-macam ahlu sunnah wal jamaah untuk mengukur ahlu sunnah wal jamaah dengan mengelabui ya isinya itu dipintar-pintar bahas ini dibilang ini saya terus terang saya niat senawa itu menjelek-jelekkan penulis buku ini memang saya niat menjelek-jelekkan biar tahu jeleknya ya mantan kiai NU menggugat tahlilan jasa dan sebagainya kalau namanya mantan kiai itu bukan kiai Alhamdulillah judulnya aja udah menjelaskan gitu ya. orang itu bukan kiai mantan kiai paham jadi kalau dianggap yang menganggap mantan Kiai NU berarti kalau jadi Kiai yang lain baik berarti menganggap semua Kiai NU jelek. Tapi nggak berani kan anggap semua Kiai NU jelek kan? Man bangga dengan mantan Kiai NU sekarang saya bukan jadi Kiai. Ya, alhamdulillah judulnya sudah menjelaskan identitas penulisnya. Paham? Mengaku sendiri. Ya itu kadang orang tuh sama Allah dipasang sama namanya. Bapak salahnya itu dengan gerakannya sendiri. Saya ngomong begitu. Nah, di buku itu, buku itu ya, Alhamdulillah udah ada jawabannya buku putih EU dan sebagainya kan jawabannya macam-macam gitu ya. teman-teman dari pesantren-pesantren dari Jombang Sido Giri kan aktif menulis senang saya cuma jadi masalah bahasanya teman-teman ini suka bahasa yang terlampau ilmiah di kalangan pesantren ya terlampau ilmiah di kalangan pesantren sehingga kurang kurang menjurus kepada lapisan bawah. Kurang lebih pada lapisan bawah. Cara berpikirnya masih pakai cara berpikir pesantren. Sedangkan orang-orang yang anti begitu, cara berpikirnya cara berpikir orang awam. Contoh ini, contoh yang aliran buat di Solo. Aliran buat di Solo mengatakan air liur anjing itu tidak najis. Anjingnya juga tidak najis. Dalilnya, dalilnya dalam hadis disebutkan jika anjing itu dia menjulurkan lidahnya, menjilat-jilati wajah atau bejana salah seorang di antara kalian, maka sucikan dengan air tujuh kali, salah satunya dicampur dengan pasir. Ini dalilnya, kalau air liur anjing itu tidak najis. Najisnya cuma apa? Rasul nggak mengatakan air liur anjing najis tidak. Kalau masuk bejana, tidak jilati bersihkan. Jadi kalau jilat tubuh kalian nggak apa-apa, itu kalau bejana. Kalau tubuh kalian boleh, otomatis dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dijelaskan cuma berjana, berarti tubuh kalian, baju kalian, rumah kalian gak jadi masalah. Coba ini aliran buat. Ini kan bahasanya awam banget kan? Orang awam dikasih logika berpikir seperti itu kan? Oh iya, oh iya bener. Iya, jelas hadisnya. Pasti kalau memang kalau Rasul melarang, pasti disebutkan tuh itu. Pasti jilat tubuh juga nggak boleh. Ini juga nggak nggak boleh. Ini logika berpikir orang awam. Ya kan selalu seperti itu. Pakai nanti pendapat Imam Syafi'i apa? Ini Imam Syafi'i mengatakan kalau pahala membaca Al-Quran tidak bisa sampai kepada mayit. Betul Imam Syafi'i ngomong gitu kan benar gitu ya. Tapi ya kemudian dipelintir. Jadi orang yang kirim Fatihah, kirim Al-Quran itu nggak sah sampai siapa bilang Imam Syafi'i ngomong seperti itu. Yang dimaksud Imam Syafi'i kalau kita ngaji depannya jenazah, pahalanya nggak nyampe ke jenazah kecuali kalau kita berdoa, ya Allah jadikan pahala ini untuk jenazah. Urusan pahala yang nyampe ke kita. Kalau udah kita berdoa, ya Allah jadikan pahala ini untuk jenazah ini, maka pahalanya ny nyampe. Itu maksudnya Imam Syafi'i. Kalau orang mati turun ya turun, tapi giliran pahalanya nyampe secara langsung ya nggak bisa, kata Imam Syafi'i harus dengan ditambahi do, doa ya Allah jadikan pahala ini dan orangnya yang yakinan tahlilan selalu ya Allah jadikanlah pahala zikir tahlil ini ya kan kepada ruhnya pula dan pula dan bu dan pula dipelintir macam-macam dari situ saya semakin gemes semakin gemes juga gitu ya semakin gemes nah, terus begini kekalahan kekalahan ahlu sunnah wal jamaah ahlu tahlil yasin maulid dan lain sebagainya kalimat bid kata ah ini udah diambil oleh Wahabi Salafi menjadi momok yang menakutkan. Jadi disebut ah orang langsung neraka, betul kan? Saya acungkan jempol empat untuk mereka semua dengan duitnya, dengan kerja kerasnya berhasil merebut kata ah seperti kalau orang bilang pendeta langsung Nasrani, ustad langsung er, Islam, ah langsung neraka, berhasil mereka. Nah saya pengen merusak keberhasilan itu dengan ah bisa jadi surga. Bid'ah bisa jadi neraka. Tergantung apa bid'ahnya. Maka saya ambil judul Ahlul Bid'ah Hasanah. Agar istilah bid'ah hasanah ini terngiang di telinga, dilihat di mata, terdengar dalam pikiran menjadi suatu yang biasa. Jadi menang apa perang kalimat dulu. Nah ini program jangka panjang saya. Nawa itu jangka panjang. Jadi semakin banyak dipakai orang bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah hasanah sampai nanti orang kalau dengar semua bid'ah itu sesat. Oh itu bid'ah yang sesat kalau hasanah enggak langsung otomatis gitu. Enggak usah ditayangkan, otomatis seperti seperti itu. Gimana caranya? Ya istilah bid'ah hasanah harus kita populerkan. Ya perang opini. Nah, sayangnya kadang sebagian teman kita mau ngomong bid'ah hasanah aja takut. Lola, mau ngomong bid'ah hasanah aja kadang sungkan. Gak enak ini nanti kita gimana gimana gitu kan? Akhirnya kemarin saya buat judul buku ini, bahkan saya buat perusahaan kaos oblong di Solo. Namanya Abah Oblong. Abah itu kependekan dari Ahlul Bid'ah Hasanah. Ya, Abah Oblong. Nah sekarang Alhamdulillah, nih di Solo dan sekitarnya ini mulai pada pakai kaos ya. Pakai kaos judulnya itu kami apa keluarga besar Ahlul Bid'ah Hasanah. Udah sudah ngetrend kalau begitu ya. Bahkan mulai ada yang potret satu keluarga dengan ustadznya ditempel di keluarga besar Ahlul Bidah Hasanah itu. Udah mulai, jadi mulai apa namanya di desa-desa istilah Bidah Hasanah ini mulai meresap. Mulai ada apa namanya istilah baru. Jadi bukan semua bid'ah besar, ada bid'ah hasanah. Mulai terngiang yang seperti itu. Nah, ini pemilihan judulnya alasannya seperti seperti itu. Isinya, karena kan isinya isinya pakai cara berpikir wahabi kolaborasi pesantren ya dulu waktu saya buat mana dalilnya satu mana dalilnya dua itu murni saya pakai cara berpikir wahabi sehingga kelompok pesantren kurang suka kalau baca buku itu pesantren yang belajar kurang suka kenapa ini kok dalilnya Al-Quran hadis ucapan ulama kok kurang yang ada cara berpikir saya cuma logika logika logika logika logika padahal logika itu saya ambil dari pendapat para ulama cuma tidak saya sebutkan ulamanya karena wahabi tidak mau ucapan ulama maunya wahabi Al-Quran dan sunnah saya buat mana dalilnya satu mana dalilnya dua semuanya logika berpikir di situ sampai pernah dibuat seminar nasional di Solo dibuat seminar nasional oleh suatu aliran tidak usah saya sebutkan alirannya ya di sebuah di dekat sebuah pesantren terkenal di Solo yang pesantren begitu-begitu. Tidak usah saya sebutkan nama pesantrennya juga udah tahu. Ya, tokohnya Anda juga kenal semua, tidak usah saya sebutkan namanya juga paham. Ya, di samping tetangga dari pesantren itu dan tetangga tokoh itu dibuat seminar nasional. Alhamdulillah yang datang 100 orang kurang lebih. Seminar nasional. Ya, terus harus Ya, judulnya mengupas kesesatan Habib Novel Alidrus. Mantap, gitu kan? Buku-buku mana dalilnya? Disiarkan live di radio, radionya radio sesat menurut pemerintah. Kenapa? nggak punya izin. Ya kan menurut pemerintah kan nggak punya izin kan ilegal kan sesat gitu kan ya? nggak punya izin, siaran langsung gitu ya. iya datang 100 orang, 100 orang kalau lebih dikit lah, nggak banyak. Itu nasional katanya, seperti itu. Ya, karena apa? orang-orang Wahabi lihat buku itu kemudian wah ini logika mereka nggak pakai gitu kan logikanya dipakai makanya kalau ada search di Google nanti mana dalilnya coba lihat itu banyak orang Wahabi ngutip di situ ini penulis buku sesat dan lain sebagainya macam-macam lah pokoknya hancur nama saya pokoknya makanya sekarang saya ganti bukan novel ganti novel gitu kan nama baru <laughs> novel udah terlalu banyak yang ngerang ganti novel kan E-nya diganti A, dikembalikan seperti niat orang tua saya. Kalau kalau E itu kan niatnya yang nyata kelahiran, ya. Kan? E. Kalau A itu kan orang tua saya novel itu. Nah, e, di buku ini metode penulisannya gabungan antara pesantren sama metode berpikir Wahabi. Saya pakai begini. Yang jadi kunci masalah itu kan pemahaman masalah tidak. Kalau kita udah bisa memahamkan bid'ah dengan benar kepada teman-teman kita, selesai. Apapun kegiatannya, ukurannya di Quran, hadis, ada nggak ada orang yang nggak selesai, nggak lagi urusin bid'ah. Ya, justru yang saya katakan sholat dengan kaki bergagah atau apa namanya direntangkan itu bid'ah itu nggak ada tuntunannya sama sekali. Ada nggak tuntunan sholat seperti itu? Kan tidak ada sama sama sekali. Apalagi sholat injak kakinya orang lain. Paman saya itu pernah lagi sholat kakinya dikejar gitu kan menyingkir ini semakin merenggang lagi kejar lagi nyingkir mama saya jadi begini, ini benar nih ya kan tadinya cuma seperti ini kaki mama saya begitu diinjak begini nyingkir ke sana dia merenggang lagi nyingkir ke sana merenggang lagi lama-lama kan habis nih habis masih dikejar sholat nih jengkel saya diinjak lanjut put oke setelah diinjak aku takut juga nyatanya ya atau nyingkir ini namanya aliran tidak-tidak sikil. Kalau di Solo namanya aliran tidak-tidak sih sikil. sama bagian saya bagiannya begini. Bagiannya gak enak, gak enak pokoknya. Yang enak-enak buat yang lain. Nah, uh, metode penulisannya begitu. Saya ambil pemahaman bid'ah itu apa dengan cara bid'ah ini kan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Nabi. Asalnya kan begitu ya. Tidak dituntunkan oleh Nabi, Tidak ada contohnya oleh Nabi. Maka kita paparkan di zaman Nabi sendiri salah banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh para sahabat tidak dicontohkan oleh Nabi. Buktinya ini, saya pilihkan itu pokoknya yang sohih. Kalau gak sohih, saya pending dulu. Saya masukkan satu dua yang agak lemah, satu dua aja buat bumbu. Tapi mayoritas sorry. Khusus bab ah, sorry semua insya Allah. Tapi kalau yang lainnya itu tambah-tambahan dikit-dikit. Kalau hadisnya insya Allah yang top top. Jadi hadis yang sepakat ini, oh ya sepakat nih hadisnya. Oh ini sepakat. Hadisnya nggak bisa dibantah lah lagi. Cuma cara memahaminya, cara memahami ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini bid'ah apa kegiatan para sahabat yang nggak ditontonkan Nabi. Ini, ini, ini, ini, gitu kan? Ini namanya apa? Ini kan bid'ah. Ya. Kegiatan para sahabat setelah Nabi meninggal dunia, Nabinya setelah meninggal dunia, gimana? Contohnya ini, oh ini juga bid'ah. Nah kemudian setelah paham di zaman Nabi ternyata ada bid'ah. Setelah Nabi meninggal dunia ada bid'ah. Dan sikapnya Nabi positif, sikap sahabat positif. Kenapa sekarang kok orang menganggap kalau ada bid'ah negatif? Berarti ini salah gitu kan. Agama seperti ini salah. Salah itu yang mau kita luruskan. Nah, metodenya singkatnya seperti itu. Kemudian uh, metodenya lagi saya gunakan kalau ada hadis keterangan ulama. Hadis keterangan ulama. Pendapat ulama tentang beta apa? Pendapat ulama tentang beta apa? Jadi pendapat-pendapat pendapat dari sekian banyak ulama. Di situ ada footnote di bawah keterangan diambil dari buku mana. Selalu insya Allah ada seperti itu. Hampir tiap halaman ada apa namanya? Ada footnote-nya dan keterangannya. Rujukannya kurang lebih dari 148 halaman ini baru jilid yang pertama. Insya Allah segera dibuat jilid yang kedua. Tergantung nanti apa penyuntingnya siapa apa enggak. Sebab ini buat buku ini, alhamdulillah waktunya cuma 4 hari. Ya, buat buku ini dari mulai nulis, ngedit, eh, kemudian masuk percetakan, waktunya 4 4 hari. Ya, khusus ya hilang khusus kalau ada salah tulis ya wajar ya salah tulis salah ketik itu wajar karena cuma empat empat hari insya Allah akan saya lanjutkan ahlul bid'ah hasanah yang kedua dan alhamdulillah di BlackBerry Messenger itu banyak pesan-pesan dari teman-teman Wahabi yang justru menjadi bahan tadi kita mau cari bahan kan susah ini teman Wahabi masih ngasih ini ya ngasih link nih ngasih link wah beri bahan itu dah ya uh, kenduri arwah gitu satu <laughs> Asyik dapat bahan kan itu sudah dapat semua dari nggak usah nggak usah apa mikir lah lagi juga tinggal dibenerin dikit gitu yang nggak bener pemikirannya kita benerin sudah gitu. hadisnya udah bener penjelasannya yang salah ah, kan gitu hadisnya udah bener penjelasannya ya yang salah tinggal ambil jadi nanti lagi jadi buku yang ke kedua nah dari 148 halaman rujukannya itu baru tanpa saya tanpa memasukkan rujukannya hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya hadis yang sohi-sohi itu yang betul hampir tidak saya masukkan sumber rujukannya cuma riwayat Bukhari Muslim tapi di halaman sekian nomor sekian penerbit siapa tidak saya masukkan terlalu panjang nanti daftar pusakanya kepanjangan sayang bukunya ya nah, kemarin ada sekitar 40 kurang lebih daftar pustaka jadi rujukannya itu kurang lebih 40 kitab 40 kitab untuk buku setebal 148 halaman 8 halaman itu untuk apa namanya halaman awal jadi 140 halaman daftar pustaka kurang lebih 3 halaman berarti sekitar 137 halaman murninya itu 135 halaman lah rujukannya 40 kitab kira-kira buku serius atau nggak serius Hah? Ya kan berarti kan sangat serius kan itu kalau orang nulis makalah atau nulis apa namanya apa itu eh, eh, mau S1 atau apa, apa, nih? skripsi atau apa kan ya atau orang mau ambil gelar dokter kan harus buat yang seperti itu nah ini buku Ahlul Bid'ah Hasanah. Insya Allah isinya, isinya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dan kalau antum membaca bisa dijadikan pegangan untuk ngajar kepada orang lain. Arif sudah baca kemarin? Sampai berapa halaman? 20 halaman. Dari sampai 20 halaman yang dibaca kira-kira apa yang yang dirasa apa? Dari mana dalilnya kan? Perasaan. Dia udah baca buku sama dalilnya. Ada perubahan? metode. Jadi saya itu hilang. Di buku Ahlul Bilatari, Naufal terus gila. Yang ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Ya. Yang ada ulama-ulama itu saya di hilang. Kalau antum baca buku saya mana dalilnya? Yang ada itu novel B. Muhammad ala Idrus Yang ada itu. Tapi kalau yang ini novelnya gila. Nah, ini dimuliakan Allah Taala. Eh, kenapa saya buat buku ini? Karena sudah saatnya ahlu sunnah wal jamaah bangkit. Ya, ini kalau tidak nanti gini aja lah. Kita lihat kan ini aliran kayak macam-macam ya. Aliran macam-macam. Itu punya kekuatan sedikit diaman itu punya kekuatan sedikit. Malam hari ya ke makam, makam itu dihancurkan. Ini benar. bahwa kapak, bahwa ini sampai makamnya orang sore itu kan dikunci. Dikunci. Karena kalau nggak dikunci dibuka e, batu nisan batu nisan itu dihancurkan. Dihancurkan. Sampai seperti itu itu di sana. Di sini kan bisa lebih ngeri. Kita tahu kultur orang kita kan bagaimana kalau udah nekat kan nekatnya sekalian ya Nah, nekatnya kan gak nanggung-nanggung kan. Gak takut-takut. Bisa jadi ngeri ya Makanya mulai sekarang harus jamaah harus bangkit tunjuk ke dirinya. Jangan takut untuk mengatakan ini beda hasanah gitu. Bukan niat musuhin siapapun gitu. Bukan niat untuk apa namanya uh, mau apa ya menjelek-jelekan siapapun. Cuman kita mau menguatkan diri kita sendiri. Teman saya mengatakan sebetulnya mereka itu nggak besar. Mereka itu nggak besar, tapi kitanya yang lemah. Kitanya ya, yang lemah. Kalau kitanya nggak lemah, mereka itu nggak ada apa-apanya. Mau oh, jumlahnya sendiri. Makanya saya nggak mau ajak melemahkan mereka, nggak. Saya mau menguatkan kita sendiri. Kitanya dikuatkan. Kemarin saya di Solo sama di mana-mana bilang sama kiai sama ulama khotbah Jumat sekarang di program tiga bulan atau satu tahun khotib cuma khotbah satu hadis mantan nasunatan di dikelola sebaik mungkin ceramahnya di mana-mana khotbahnya itu biar masyarakat dengar namanya bid'ah hasanah terus dengar seperti mereka kalau dengan semua bid'ah sesat bid'ah sesat ceramahkan bid'ah hasanah bid'ah hasanah satu tahun saya yakin mereka semua akan pingsan pasti itu kalau setiap masjid tuh ya, setiap masjid khutbahnya seperti seperti itu. Ini kalau saya kasih contoh bid'ah apa khutbah Jumatnya udah malam khutbah Jumat. Mau dengar saya khutbah Jumat? Mau? Minum dulu. Nanti kalau ada yang mau beli harganya 40 ribu Insya Allah hasil dari penjualan buku itu akan saya gunakan untuk uh, mencari tempat buat masjid. Insya Allah. Jadi saya kumpulkan, saya mau cari tempat untuk ma majlis. Majlis di rumah itu udah nggak cukup. E, berapa kali diprotes sama satpam-satpam gitu ya. Kalau melebar ke jalan ini ganggu apa namanya ganggu jalan gitu ya. Nah katanya kalau buat gangguan nggak ganggu jalan, tapi buat majlis ya begitu ganggu ya jalan. Nah, saya nggak suka bersentuhan sama apa namanya tangga tengah itu nggak suka ya jadi lebih baik carikan tempat yang yang layak makanya kemarin waktu saya buat halal bihalal itu saya sampai sewa gedung pertemuan ya dan gedung pertemuannya alhamdulillah nggak muat nah muat itu nggak pakai pengumuman loh ya diumumkan silakan datang enggak karena takut kalau tidak umumkan nggak mungkin nggak mungkin cukup nggak diumumkan saja yang datang itu banyak kalau diumumkan kira-kira bagaimana? Saya bangganya Pak Ahlul Bid'ah Hasanah sebisa uh, eh, mau belajar karena itu bukan undangan sholawatan ya, bukan sholawatan, bukan apa zikir, bukan apa, tapi memang khusus untuk taklim ya. Karena taklim kok yang datang begitu banyak itu saya kaget. Biasanya kalau maulid sholawat itu yang datang banyak wajar, tapi kalau bijak kajian yang datang banyak itu aneh. Makanya ini bisa lumayan banyak ini. Ini atas ini perlu ini luar biasa. Nih. Karena ini sebenarnya kan kajian. Coba kalau sekarang judulnya habis seks, apa solawatan di sini wah penuh itu mau oh, jalan ya karena solawatan orang ada suka itu suka dengan zikir tapi kalau ilmu itu lain makom ilmu ini makomnya tinggi susah kita membuat orang susah eh, suka itu susah nah, kalau kita udah berhasil membuat orang banyak suka sama ilmu alasannya cuma ilmu itu kita berhasil lama berhasil dalam bidang ilmu nah ini contoh contoh uh, khutbah Jumat nanti kalau ada yang mau tanya silahkan ya contoh khutbah Jumat setiap mendengarkan khotbah Jumat walaupun ini bukan hari Jumat. Ini kemarin saya contohkan kayaknya ada yang mulai berminat untuk buat khutbah khutbah yang seperti itu di masjidnya. Di sini ada suka buat Jumat nggak? Hah? Silakan nanti di, disampaikan sama yang lain ya, agar khutbah Jumatnya seperti ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah pada hari ini hari yang paling mulia pimpinan seluruh hari Allah Ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini untuk bersama-sama ingat kepada Allah Karena itu saya wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah Kita memiliki Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Rasul yang paling mulia dari seluruh utusan Allah Beliau adalah Nabi yang terbuka, Nabi yang penuh kasih, Nabi yang penuh rahmat. Beliau telah mengajarkan kepada umatnya agar tidak menjadi manusia yang kaku, agar tidak menjadi manusia yang julut, agar menjadi manusia yang suka berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Karena itulah diriwayatkan suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menulis surat kepada raja-raja kafir saat itu uh, Rasulullah berkatakan oleh para sahabat, "Wahai Rasul, mereka tidak akan menerima suratmu, mereka tidak akan membaca suratmu kalau surat itu tidak diberi stempel." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau begitu Dibuatkan stempel untuk saya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Stempel merupakan adat kebiasaan orang-orang kafir. Akan tetapi ketika Rasul diberitahu oleh para sahabat bahwasanya yang tidak akan diterima oleh orang-orang kafir tersebut, Rasul tidak mengatakan aku Rasulullah, tidak peduli dengan stempel. Kalau mereka mau terima terima, nggak mau terima nggak usah diterima. Rasul tidak mengatakan seperti itu, tapi Rasul mengadopsi kebiasaan orang-orang kafir. Rasul mengatakan buatkan stempel untuk saya. Buatkan stempel untuk saya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak terlalu ekstrim terhadap apa yang berasal dari orang-orang kafir. Apalagi yang berasal dari Islam. Apalagi yang berasal dari Al-Quran. Apalagi yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu Rasul menyatakan, Man dan sunatan hasanatan. Rasul mengajarkan kita untuk berkreasi amal soleh, untuk menciptakan amal-amal soleh baru yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, untuk menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Rasul menyatakan manfaatnya sunnah dan hasanatan. Barang siapa mencontohkan sebuah sunnah yang baik, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala sunnah itu dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun ila akhir hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, salah satu bentuk aktivitas, salah satu bentuk amal soleh, kreativitas orang-orang orang soleh terdahulu adalah khutbah Jumat yang saat ini kita berada di dalamnya. Dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang Rasyidin tidak pernah adanya khutbah Jumat dengan dua bahasa, khutbah Jumat dengan tiga bahasa, khutbah Jumat selalu dengan berbahasa Arab. Rasulullah khutbah dengan bahasa Arab, sahabat khutbah dengan bahasa Arab. Akan tetapi kita di Indonesia khutbah Jumat bahasa Arab plus bahasa Indonesia, bahasa Arab plus bahasa Jawa. Siapa yang mengajarkan ini? Apakah ada satu hadis yang mengajarkan agar kita berkhutbah dengan dua bahasa, berkhutbah dengan tiga bahasa? Tidak ada, tidak ada tuntunannya dari hadis, tidak ada tuntunannya dari para sahabat. Ini adalah tuntunan para ulama akhir zaman. Yang seperti ini adalah sebuah beta yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beta ini bukanlah beta yang dolalah, bukanlah beta yang sesat. Karena Imam Syafi'i menyatakan semua beta itu terbagi menjadi dua. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu adalah beta yang sesat. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu adalah beta yang mulia. Termasuk beta yang mulia adalah beta yang semacam ini. Seandainya tidak ada khutbah dengan dua bahasa, maka kita semua akan kebingungan mencari khotib, apalagi pendengarnya bingung, apalagi khotibnya. Khotibnya khotbah dengan bahasa Arab susah, Mendengarnya juga bingung, makanya ulama membuat yang namanya khutbah dengan dua bahasa. Ini murni kreativitas para ulama. Para ulama mengambil dari hadis Nabi yang Nabi menyatakan, khatibun nas ala qadri ukulihim adalah manusia berbicara sesuai dengan tingkat kemampuan akal mereka. Tidak mungkin kita bisa paham bahasa Arab yang di Jawa ini kalau tidak diterjemahkan. Karena itu bahasa Arabnya ulama menyimpulkan cukup diambil rukunnya. Dari mana bisa diambil rukun? Bagaimana mereka tahu rukunnya dengan bahasa Arab? Mereka kemudian meniti khutbah-khutbah Nabi Muhammad SAW di mana kalimat-kalimat yang tidak ditinggalkan Rasul itu dijadikan rukun, maka rukunnya pun dijadikan syariat setelah itu dengan bahasa yang lain sebagai tambahannya. Ini adalah bid'ah hasanah yang dicontohkan oleh para ulama dan masih banyak contoh yang lain. Karena itu kita jangan jumut, karena itu kita jangan kaku, kita terima perubahan-perubahan yang baik sama itu saya dengan Al-Quran dan Sunnah, semisal tahlilan, yasinan, maulid, semua itu adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang dihidupkan dengan cara-cara yang baru, dengan metode-metode yang baru, judulnya boleh baru asal isinya adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya segitu. Contohnya segitu, Contoh. Kira-kira gimana? Ini kalau khotbah Jumat serentak satu Indonesia harus sunnah wal jamaah di program begitu kira-kira asik ya? Yang denger kan yang yang tengah-tengah itu yang awam kan mikir kan jadinya, oh, iya benar juga ya, benar kan? Didengungkan kita gitu tiga bulan dan tiga bulan selesai mati itu yang namanya Wahabi itu mati nggak bisa gerak tapi sekarang mau ngomong gitu aja kiainya pokewo Ustadznya sungkan ya terus gimana apa umat dibiarkan dalam kebingungan nanti kalau dia bingung kena yang nggak benar jadinya kan repot hadirin ini yang dapat saya sampaikan di malam hari ini judulnya majelis oblo oblo. ya majelis oblo oblo. Insya Allah manfaat. Kalau ada yang mau tanya, saya persilahkan. Silakan. Nah. Bentar ada mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, Pak. Ada mic-nya. Biar yang di layar monitor masing-masing bisa Mas Adi, yang ngikutin ada nggak sih? Alhamdulillah banyak nih. Ya. Nanti kalau ada komentarnya dibacakan biar mereka juga tahu kalau kita respon. Eh, terima kasih Abi Tompol atas kesempatan yang diberikan. Uh, mohon maaf sebelumnya mungkin pertanyaan saya ini terkesan memang awam sekali ya, karena saya baru eh, mengenali perbedaan-perbedaan antara uh, wajah ya mungkin dengan uh, Wahabi dan Salafi dan lainnya. Mungkin saya juga banyak mendengar juga dari radio-radio uh, milik orang Salafi. Hmm. Nah ini uh, ada pertentangan sedikit, mungkin saya hanya sekedar klarifikasi atau mungkin ya. tanyakan saja. Yang tadi disebutkan mengenai uh, yang pertama ini Sudah, pertanyaan bu, nama uh, Dian iya. dengan ya. uh, mengenai istilah uh, ahlul bid'ah hasanah dan doralah. Nah tadi kan uh, Bib mengatakan uh, Imam Sapi mengatakan seperti itu, tapi hmm. ternyata dia bilang itu itu uh, palsu tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan seperti itu ada kebagian uh, eh, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah namanya bid'ah itu bid'ah tidak ada hasanah dan dolalah seperti itu ya, yang betul. pertama uh, berubah dulu kalau ampun tuh ini disingkirkan bebas saya berdiri kok bebasnya begini nak berdiri ya. nah ini Imam Syafi'i palsu lagi loh coba ya terus lanjutkan ini yang kedua uh, Maksudnya saya tidak ada maksud untuk saling Paham saya sudah ya. jawab pertanyaan saya paling goyang saya asik mulai. Jadi uh, yang kedua mengenai ada komentar uh, ada seorang yang salah itu Wahabi berada di lingkungan yang mungkin kurang tepat ya berada di lingkungan yang kaum aswaja tuh. Hmm. Dia mengatakan dengan terang-terangan tidak suka tinggal di daerah tersebut hmm. karena apa? Di sana sering sekali mengadakan tahlilan, maulid. Nah dia tidak suka itu karena kenapa? kesannya kok diwajibkan begitu. Jadi uh, bagi dia yang tidak mau mengikuti, dia dikucilkan di lingkungan tersebut. Jadi mungkin karena ada ada kepentingan apa, terus dia tidak ikut, uh, terus tiba-tiba tuh warga sekitarnya itu memusuhi dia. Nah itu dia sampai curhat komen, giliran ada yang nggak jumatan dibiarkan saja, tapi giliran tidak ada yang ikutin maulid langsung dibusuhin. Nah itu eh, dia langsung komen besar-besaran, uh, langsung curhat gitu. Nah itu itulah yang akhirnya jadi cercaan kenapa ya kok yang sunah-sunah malah dibangkitkan tapi yang wajib-wajib syariat-syariat yang pokok-pokok malah ditinggalkan ya, dibiarkan ya. saja masuk dua nah, ini saya jadul biar saya nggak lupa ya nanti mau sepuluh seratus boleh iya terima kasih mungkin dua itu saja terima kasih ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh kalau udah bicara menggunakan mencatut nama ulama, maka itu berarti kita harus berbicara secara ilmiah. Tidak bisa katanya dan katanya. Jadi kalau disebutkan Imam Syafi'i berkata, itu pasti ada rujukannya. Kalau rujukannya itu nggak benar, baru bisa dikatakan palsu. Ini bukan ucapan umat Imam Syafi'i. Dan kalau ada orang mengatakan palsu, ini bukan Imam Syafi'i yang ngomong, maka dia harus punya rujukan. Siapa ulama yang ber berkata? Sampai saat ini orang Wahabi pun mengutip Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya bid'ah itu ada dua. Orang Wahabi pun dalam buku-bukunya mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah eh, dhalalah atau bid'ah mahmudah dan bid'ah sayyi'ah. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan itu tidak benar, palsu Imam Syafi'i benar seperti itu, ucapannya dia justru tertolak. Kenapa? Dia berbicara cuman katanya dia, tidak ada sumbernya. Sedangkan orang yang mengatakan Imam Syafi'i berkata seperti ini disebutkan dalam berbagai kitab nanti bisa dilihat di buku Alul Bidah Hasanah itu ada sumbernya dari kitab mana dan dari kitab kitab mana diukir ucapan Imam Syafi'i tersebut. Artinya ucapan itu betul-betul dari Imam Syafi'i. Oke kita abaikan, anggap saja Imam Syafi'i nggak ngomong, ya kan begitu. Anggap saja Imam Syafi'i nggak nggak ngomong. Ada nggak sahabat yang ngomong? Ya ada nggak sahabat yang ngomong? Ada. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'ah hadis mengenai sholat rawat beliau berkata inilah sebaik-baik bid'ah. Terlepas dari apa maknanya, tapi yang jelas beliau mengucapkan satu kalimat inilah sebaik-baik bid'ah. Sedangkan dalam hadis Rasul mengatakan semua bid'ah adalah sesat. Tidak mungkin Sayyidina Umar nggak paham hadis Rasul. Justru ucapan beliau ini menjelaskan tidak semua bid'ah adalah sesat. Ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang yang baik. Karena itu beliau berkata, ini adalah bid'ah hasanah. Nikmatul bid'ah hadis. Ini adalah itu baik baik bid'ah. Dari inilah kemudian muncul apa nama istilah adalah bid'ah dolala, ada bid'ah hasanah. Itu yang pertama, Mbak ya Bisa dipahami ya? Untuk meluruskan tadi orang yang ngomong itu nggak ada, itu palsu. Nah, kalau ngomong cuma lontar itu nggak ada, itu palsu, kan kita nggak bisa kan ngomong seperti itu kalau tidak ada sumbernya. Ini kajian ilmiah kan harus begitu. Banyak kalau urusannya nafsu ya. Orang dari nafsu kan ngomong, oh itu nggak ada, oh itu nggak benar ini. Padahal itu cuma nafsu untuk menutupi kebakaran jenggotnya gitu. Untuk menutupi itu ya. Karena Al-Sunnah Jamaah mengedepankan ucapan Imam Syafi'i. Al-Sunnah Jamaah kalau itu transparan. Semua ucapan Imam Syafi'i ulama itu dipaparkan. Kadang antara ulama yang satu dan yang lain ada perbedaan pendapat, jadi paparkan tidak ada yang ditutup, tutupi. Semua dilihat silahkan anda nilai menurut ke apa namanya keyakinan masing masing-masing termasuk di antara masalah rokok masalah macam-macam itu kan di apa namanya dikupas kemudian yang kedua kalau ada orang bilang saya nggak nyaman tinggal di lingkungan aswaja kalau nggak hadir lihat nanti saya dikucilkan masyarakat tapi anehnya kalau ada orang yang nggak jumatan ya kok orang yang nggak jumatan itu kemudian ya, apa didiamkan saja ini saya bisa ngomong kamu kok tahu kok didiamkan saja Bon, prasangka. Ya kan? Atau hari dia prasangka. Dia berprasangka orang ini didiamkan saja, nggak ada yang nasehatin, nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang ma menceramahin, nggak ada yang negur dia. Prasangka. Karena dia melihat seakan-akan orang ini tidak dikucilkan seperti dirinya. Paham ya? Tidak akan di, di, tidak dikucilkan seperti dirinya. Sedangkan dirinya dikucilkan. saya terhadap dirinya sudah dia merasa dikucilkan, oh dia merasa. Paham ya? Dia kan nggak bisa ikuti perasaannya orang lain, tapi dia yang merasa, merasa dia merasa dikucilkan. Ya, sudah dia menilai orang itu kok nggak dikucilkan, padahal dia nggak sholat Jumat. Saya nggak ikut mau kok dikucilkan, gitu kan? Ini kan urusan perasaan. Apakah dia tahu perasaan orang tadi? Satu itu. Ini kalau ilmu rosok ya, nggak bisa sesuatu itu dihukumi benar atau salah karena perasaan. Kemudian dikatakan, oh itu yang mengucilkan saya salah. Kenapa? Mengucilkan saya nggak ikut maulidan, tapi nggak mengucilkan dia karena tidak sholat Jum Jumat. Berarti yang yang begitu salah. Oh nggak bisa. Tidak bisa benar dan salah dihukumi dengan perasa perasaan. Kan bisa seperti itu. Nah dalam masyarakat ada satu kaidah. Memang begini, kita harus tahu hidup di masyarakat itu ada yang namanya adat istiadat. Dalam syariat pun dikatakan tarkul adah adawah. Tarkul adah agama. Meninggalkan adat kebiasaan itu menimbulkan permusuhan. Gak usah jauh-jauh. Kenapa kok ngomongnya gak begini? Saya nggak mau tinggal di kampung saya. Kenapa? Orang kampung saya tuh nggak beres. Kalau orang nggak sholat Jumat didiamkan, tapi kalau nggak mau ronda dikucilkan satu kampung. Paham maksud saya? Kenapa nggak ngomong seperti itu? Tapi kenapa kok ngomongnya masalah maulid gitu? Masalah sholawat karena ada rasa tidak suka pada maulid, rasa tidak suka pada sholat, sholawatan, rasa tidak suka pada yakinan, rasa tidak suka pada tahlilan gitu. Sehingga dia menjadikan orang yang gak sholat Jumat ini sebagai alasan untuk memukul orang-orang yang tahlilan, yakinan, maulidan dan lain sebagainya. Padahal orang-orang yang tahlilan, maulidan, sholawatan dan sebagainya selalu menyampaikan yang haram tinggalkan, yang wajib jalankan, selalu kita disampaikan. Jadi tidak bisa dia Masalah yang akan dikucilkan itu sebagai dasar untuk menyatakan yang mau maulidan nggak benar. Bisa dipahami nggak? Saya ambil survei dari Ronda. Ya Ronda. Kenapa dia nggak ngomong? Ya, oh, saya nggak ikut Ronda aja dikucilkan satu kampung. Saya nggak ikut kerja bakti dikucilkan satu satu kampung. Saya nggak suka ikut rapat-rapat rapat nggak ada manfaatnya rapat kampung. Saya nggak ikut dikucilkan satu satu kampung. Tapi giliran pulang itu mabuk terus nggak ada yang mengucilkan. Kan nggak ngomong gitu dia. Tapi menurut saya mau lihat selawat kenapa ngomong seperti itu berarti ini pertanda Eh, tuduhannya tadi dibangunkan dibangun bukan berdasarkan objektivitas, objek, objektivitas, bukan dibangun berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan nafsu dan pra, prasangka. Sesuatu yang seperti ini tidak bisa digunakan dalil. Nah, yang di masyarakat, yang banyak, ya begini caranya ngomong. Caranya ngomong untuk mengelabui orang-orang agar nggak tahlilan, nggak maulidan, nggak tahlilan, ya, solawatan. Caranya begini, coba tuh lihat tuh, tuh yang suka tahlilan. Tuh, begitu kan? Kalau itu biasa coba begitu kan gitu. Yang dipakai begitu sehingga orang yang awal benar juga ya. Itu yang Jumatan diciumin, yang mampu diciumin coba kan. Tadi bilang nggak mau ikan kok dia apa namanya dikucilkan. Padahal siapa yang munculkan gitu? Siapa ya yang munculkan Kalau dia dikucilkan juga pantas dikucilkan. Kenapa? Karena dia melanggar adat kebiasaan masyarakat. Masyarakatnya nggak nyaman gitu. Masyarakatnya nggak Gak nyaman. Orang kafir aja kalau ada muslim meninggal dunia dia melayat kok. Hukum hidup bertetangga ini. Hidup bertetangga kalau tetangga kita kafir meninggal dunia kita tuh disuruh melayat. Bukan ikut prosesi pemakaman bukan ya, tadi mengucapkan turut berbela sungkawa itu kan di, disuruhkan suatu kan adab uh, adab kalau kita hukum ber, bertetangga. Nah ini tetangganya Yasina Salilan diundang nggak mau datang ya jengkel wajar itu. Ya jengkel wajar. pastinya dia datang meskipun dia tidak ikut tahlilannya. Dia tidak ikut maulidannya Dia tidak ikut sholawatannya. Untuk apa? Menghormati undangan tetangga tersebut. Karena yang dilakukan menurut pendapat sebagian besar umat Islam. Ingat, sebagian besar umat Islam, kegiatan itu positif dan baik dan berpahala. Pendapat sebagian segelintir umat Islam mengatakan itu sesat. Segelintir umat Islam, katanya. Ya, jangan yang segelintir kemudian mengatakan ini sesat gitu ya. Sedangkan kalau urusan ada orang kafir meninggal dunia, dia keluar dari rumahnya, saya terus berduka cita Pak ya. Kenapa begitu? Paham? Kalau sama orang kafir saya mau nanya, tekanan bisnis, dia kerja di suatu instansi dengan bosnya kafir. Bosnya kan kafir. Kalau ketemu gimana? Diundang misalnya, nanti kamu uh, saya mau ada acara ulang tahun ulang tahun nanti makan-makan silakan datang ke rumah saya ya Cuma makan-makan saja ke rumah saya pulang tahun. Datang nggak kira-kira? Hostnya. Datang kan? Tapi kalau diundang tadi datang nggak? Nggak datang ya. Paham yang saya maksud nggak? Jadi dia membangun akidahnya ini bukan murni, bukan murni karena il, ilmu, tapi dibangun berdasarkan tadi ada rasa udah nggak suka dulu terhadap maulidan dan tidak lihat dengan kacamata yang objektif. Kalau objektif, wah mestinya saya sama orang kafir ini lebih gak mau saya ini orang kafir saya masa ketawa-ketawa bareng dia makan-makan ngakak-ngakak bareng dia ingat Allah aja enggak ini makanannya belum tentu yang halal bisa jadi ini banyak yang haram nggak mikir begitu tapi asik deh ini buat saya kadang kan manusia seperti itu pertanyaan mbak tadi kan urusannya dengan logika semua tadi ya makanya saya jawab juga dengan logika bukan dengan da dalil begitu mbak ya tadi apa boleh Cukup dua. Ya, yang lain silahkan. Adakah yang lain? Eh, ini, ini apa permasalahan di kantor-kantor lah ya di kantor banyak memang lebih apa dengan adanya forum pengajian kantor itu kayaknya kok oh, ya kan itu terlalu parati dan mereka memang masuknya di apa namanya uh, menengah atas gitu ya. Nah, ya kelemahan kita tuh ya memang kita yang berada di kantor juga dan sekarang kalau uh, bagaimana cara menghadapinya juga. Gitu. Makanya saya katakan ahlu sunnah wal jamaah ayo bangkit jangan pekewuk. Kalau pekewuk terlalu terlalu banyak yang dikorbankan akibat pekewuk kita. Jadi kalau di kantor kegiatan itu milik bersama, ada orang yang membawa embel-embel begitu ya disetor. Maaf-maaf, Anda sampaikan ajaran Anda di komunitas Anda. Di sini orangnya macam-macam. Kita sepakat tema yang kita bawakan ya tema yang macam-macam, jangan tema yang seperti itu. Ustadznya juga ustadz yang bisa diterima orang banyak, bukan ustadz yang begitu begitu. Kalau iya pengajian kita dukung, kalau enggak saya akan bubarkan. Harus ada keter ketegasan. Kalau tidak, saya akan bubarkan, saya tidak setuju dengan pengajian ini karena sudah menodai keyakinan saya sebagai seorang muslim. Mohon maaf saya sampaikan ini karena saya tidak mau ya kita dikotak-kotakkan. saya Harus ada yang tegas begitu. Udah zamannya. Ya, tapi ngomongnya dengan senyum, bukan? Aku, aku, aku, Senyum mohon maaf ini kita di sini bahas udah gak usah bahas musim itu yang begitu gak usah kita usah aja silaturahim kita urusin bukti sama orang tua begini jangan bawa beta ah, udah kita punya ajaran ini masing-masing kita hargain ajarannya harus ada yang berani ngomong seperti seperti itu nah ini kalau anda terus merasa kalau sudah semuanya berani ngomong seperti itu otomatis langkahnya udah terus nggak bisa nih ya kan di sini udah di kantor nggak bisa di masjid nggak bisa akhirnya di mana cuma punyanya dia juga kan di radionya, di bukunya, ya kan? Di komunitas, komunitasnya radio jangan khawatir buat radio yang banyak. Buat radio yang yang banyak. Ajak orang untuk mendengarkan radio kita gitu kan. Caranya di mana? Gampang caranya, radio kita kasih ustadz sebanyak mungkin Ustadznya variatif Nih, kita ini terbuka Ustadz siapapun kita terima Jangan cuma radio yang ustadznya cuma satu Ustadznya itu, uh, itu enggak ganti, ganti Ini ustadznya macam-macam, oh, banyak gitu kan e, masyarakat kan dapat pilihan otomatis dia akan suka radio, makanya mati juga buku nah buku itu sebetulnya gampang gampang sekali buku-buku itu atau toko-toko buku dipenuhi dengan buku asbada gampang kalau saran saya di, diturutin sama para kiai Alhamdulillah ini beberapa pesantren mulai menerapkan itu Alhamdulillah pesantren ahlus buat jamaah di Indonesia ini kurang-kurang ya? kira-kira berlebihan kan terlampau banyak ya syarat kelulusan setiap santri harus nulis satu buku orang-orang wahabi itu di pesantren ya saya ngerti banget Gak mungkin lulus kalau gak nulis buku udah nulis buku baru lulus Nah kalau kita ini cuma santri kemudian nulis buku, ya, mau nulis buku, kemudian tinggal pesantren ini carikan dana, ya, carikan dana, dana dipilih, oh yang bagus, oh diedit, diatur, diterbitkan, diterbitkan, diterbitkan, selesai. Buku juga mati. Kalau udah buku mati, ya di masjid mati, di kantor mati, mana lagi tadi? Di radio mati, terus di mana? Tinggal di komunitasnya, ya kan? tinggal di komunitas komunitasnya komunitasnya komunitasnya begitu keluar di masyarakat dikucilkan sebetulnya bukan dikucilkan dia sendiri yang merasa terkucil yang nggak mau yasinan nggak mau tahlilan nggak mau wajar nggak mau geraknya kan dia persempit dengan dirinya ter sendiri orang lain pun akhirnya nggak mau masuk kenapa wah kalau masuk di sana nggak enak ya masuk di sana nggak nggak enak otomatis komunitasnya akan mah mati. Jadi semakin sedikit dan semakin sedikit. Cuman masalahnya siapa nih yang mau ngumpulin secara nasional terus diajak kerja bareng begini? Itu nggak butuh waktu lama tiga bulan, insya Allah selesai. Nggak butuh biaya, tidak butuh biaya. Om sudah tiap hari ya khotbah Jumat ya khotbah Jumat yang teramah, ya teramah. tinggal makan visi dan misinya tiga bulan udah garap cuman ini selesai nggak banyak-banyak. itu akan apa, membuat akidah ini semakin mantap dan ya, semakin kuat. Begitu kurang lebih. Harus berani ngomong. Saya uh, kemarin ini kirim buku ke Jogja ke tempatnya itu yang punya stick oblo apa stick obong atau apa ya? Ya, stick obong. Wah itu apa namanya warung stick group itu ada. Dia besar, lumayan. Cabangnya di mana-mana itu kan saya kirimnya buku itu Ahlul Bid'ah Hasanah itu. Pesan 100, kemudian tadi SMA uh, Bibit, Habib 100 ini udah kami taruh di order-order stick sekian. Bulan depan, insya Allah kami akan undang Habib untuk tablik akbar Ahlul Bid'ah Hasanah. Saya bilang, Tujuh. Eh, Ahlul Bid'ah Hasanah. Eh, gimana caranya kita sampaikan? Tapi yang santun ya, sampaikan santun. Saya kalau di komunitas sendiri tidak apa-apa, kalau di orang banyak harus santun santun. kan dalil yang ini dalam hadis begini, begini, begini, begini, begini, baru kesimpulan. Jadi cara berpikirnya yuk kita rubah. Cara berpikir mereka, ayo kita kita rubah. Nah kalau panjenengan sedoyo tidak memulai, anda anda nggak memulai, berani ngomong, coba di, di, e, di BlackBerry Messenger masing-masing, ancur pasti lihat. Isinya link wahabi semua. Buka link ini, ini, ini, ya, tahu ya, ini, ini, iya kan? Nah, siapa sekarang yang membuat link ahlu sunnah wal jamaah? Buka link, Ya, buka ini, buka ini, gencar gitu ya. Digencarkan. Ini anjuran untuk doa kunut subuh, ini anjuran untuk ini, ini anjuran ini, anjuran untuk itu, ini anjuran. Siapa yang mau gencar begitu? Kita kekurangan orang yang seperti itu karena masing-masing merasa udah nggak usah diurusin, udah nggak usah diurusin. Ya, ada lagi yang kiai ngomong begini, itu anak kecil. Ya itu anak ke? kecil. mohon maaf, yang tua akan matinya kecil akan jadi besar ya kan yang tua kan mati yang kecil kan jadi besar makanya yang kecil jangan di dia diamkan diluruskan loh bahaya kalau diluruskan besarnya kan nakutin diluruskan jangan sampai aneh-aneh gitu jangan sampai aneh-aneh ada yang lain kalau nggak ada kita akhiri terus makan ya ada ada kesan-kesan mas tadi di di situ? ya jadi kita akhiri yang di rumah yang nonton ini silahkan makan di rumah masing-masing. Boleh temanya macam-macam boleh. Obrol-obrol dari judulnya. Boleh Mbak Dian, apa silahkan. Ya udah, kita pakai mic, langsung aja. Ya. Hmm. Kemarin waktu pas kita kodokkan waktu itu kan tetap puasa kan tetap puasa kan itu batal yang di, disengaja disengaja e, karena alasan tertentu memang dia harus tetap ber, berpuasa kan dia mampu sebetulnya harus tetap berpuasa tinggal di luar Ramadan di kodok itu keluar dari silap dengan cara seperti itu keluar dari silap artinya kalau ada yang mengatakan itu nggak batal ya udah kemarin kita puasa loh ya kan kalau ada mengatakan itu batal ya udah udah saya kodok selesai Ya kan? Jadi apa keluar dari hilang. Seperti Imam Syafi'i mengajarkan kalau orang membasuh rambut nih ya ketika wudhu disunahkan agar seluruh rambut ke kena. E, walaupun beliau rukunnya cuma sebagian rambut, tapi sunahnya seluruh rambut. Kenapa? Imam Syafi'i ingin keluar dari hilang? Lalu sebagian ulama mengatakan wajib seluruh rambut ini kena kena apa namanya air. Tapi istilah wajib di ulama yang lain itu nggak sama dengan wajib dalam mazhab Syafi'i. Wajib itu definisinya beda-beda. Nah Imam Syafi'i ingin keluar dari kilat maka mengajarkan sunnah semua kena air rambutnya itu sunnah gak wajib dalam mazhab Syafi'i. Nah ini kalau kita menjalankan sunnah otomatis keluar dari kilat Yang mengatakan wajib kena air kita katakan nah, ini udah kena semua. Yang mengatakan sunnah ini juga saya jalankan selesai keluar dari kilat keluar dari perbedaan pendapat. Begitulah yang diajarkan para ulama. Kita berupaya mengambil jalan yang bisa keluar dari perbedaan pendapat. Jadi di sini kita benar, di sana kita benar dengan menjalankan semuanya selama itu tidak apa namanya eh, hal-hal yang berseberangan ya. Kalau yang berseberangan mah nggak bisa. Begitu? Ada lagi pak? oke tolong silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, uh, ini waktu dua tahun lalu ah. saya punya tangga. Ah dua tahun yang lalu antum punya tetangga tetangganya punya anak kecil uh, istrinya istri dari tetangganya tersebut dia menyuruh anaknya untuk eh. di Akekah akekah anaknya oke okay. kata suaminya itu kita Akekah itu kita iya. saya pak saya perempuan itu benar ya itu sunnah bukan bid'ah jadi disunahkan kalau ada bayi yang terlahir, disunahkan untuk akekoh. Akekoh itu hari ketujuh, sekaligus pemberian nama anak ter tersebut. Atau kelipatannya hari ketujuh, hari ke-14, hari ke-21, hari ke-28, dan seterusnya dan, dan seterusnya. Kalau tidak hari ketujuh ya tidak jadi masalah. Artinya abdolnya paling utamanya hari ke ketujuh. Kalau ada orang mengatakan akikoh bid'ah justru aneh. Dari mana kalimat bid'ah itu? Itu orang Nah, akekah itu memang bagi orang yang mampu. Ya, akekah memang bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, hanya niat akekah. Ya, yang tidak mampu niat oke. Bagi wajiban akekah itu kan sunnah. Bagi yang mampu, yang nggak mampu niat akekah. Kalau dia nggak punya, ya jangan maksakan diri, jangan utang sana, jangan utang sini. Utang sana, utang sini, maksakan diri dilarang oleh oleh syariat. Nah, orang yang akekah tadi kalau dia mampu nggak mau ngakai anaknya, maka anaknya amal soleh dia nggak dapat pahala. Kalau dia mampu. Kenapa seperti itu? Karena dia udah pelit sama orang-orang yang nggak mampu. Maka pahala anaknya ini diblokir dulu. Ya, bapaknya nggak bisa dapat. Tapi kalau dia mau kaya anaknya, anaknya amal soleh seperti apapun, orang tuanya nggak dapat. Kalau yang nggak mampu, walaupun nggak ngakai anaknya, anaknya amal soleh orang tuanya dapat. Kenapa? Karena memang dia nggak mampu bisa dipahami nah kenapa kalau di Islam sampai urusan akhir ini keras itu ya kalau yang mampu tidak ngajarkan anaknya itu amal solehnya merhuna anak solehnya anak itu amal soleh anak tersebut tergadekan orang tuanya nggak bisa dapat karena Islam sangat perhatian pada bukorok wal masakin Islam sangat perhatian pada bukorok wal masakin sehingga kalau ada orang yang pelit seperti itu hmm, Allah Ta'ala memberikan apa namanya sanksi bisa dipahami ya udah yang lain nggak ada silakan Waalaikumsalam warahmatullahi Sayyid Ahmad Zaini jalan sudah mengarang kitab juga Asnal Matalib bin Najati Abi Talib kalau nggak salah seperti itu ya tentang selamatnya Abi Talib dan juga mengarang kita tentang selamatnya dua orang tua Rasulullah SAW. Imam Jaluddin Suti, uh, eh, Imam Suyuti juga dalam kitab fatwanya sudah menjelaskan itu. Jawabannya panjang. Ringkasnya begini. Ringkasnya kalau tentang orang tua Rasulullah seperti ini. Saya mau nanya, Rasul itu diangkat jadi Rasul umur berapa tahun? 40 40 tahun Sebelum Rasul diangkat jadi Rasul Islam sudah ada belum? Islamnya Rasulullah Belum ada kan? Belum ada Yang ada kan Islam di Mekah Islamnya Nabi Ibrahim ya Islamnya Nabi Ismail Jadi orang beragama dengan agama Nabi Ibrahim Atau agama Nabi Ismail Itu di kota Mekah Nah orang tua Rasulullah itu agamanya agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ismail. Nah, tidak masuk akal kemudian dikatakan orang tua Rasulullah kafir. Paham? Sedangkan Rasul bersabda dalam hadis yang lain, aku dilahirkan dari orang-orang yang suci. Gak mungkin orang kafir itu su suci. Ya, gak mungkin orang kafir suci. Nah, kenapa sampai uh, Pak Rasulullah itu pernah mau mintakan ampun untuk ibunya? Gak boleh. Emang ibunya bukan apa namanya bukan orang yang kafir orang muslim jangan udah selamat gitu tipunya adalah selamat itu ada kelengkapan hadisnya panjang kalau dibahas kemudian Rasul dalam sebuah riwayat dikatakan mendatangi makam orang tuanya dengan izin Allah Ta'ala kemudian Rasulullah menghidupkan kedua orang tuanya dalam sebuah hadis disebutkan sebagaimana Nabi Isa mendapatkan kemuliaan bisa menghidupkan yang meninggal dunia maka Rasulullah menghidupkan orang tuanya dengan izin Allah, orang tuanya kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan karena orang tuanya kafir, bukan, tapi agar orang tuanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mengucapkan syahadat, jadi umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ismail. Allah ingin orang Rasulullah menjadi umatnya Rasulullah. Makanya dibangkitkan mengucapkan dua kalimat syahadat agar jadi orang tua Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini justru aneh. Aneh ya Orang Islam itu kan seharusnya mencintai Rasulullah kan? Ya. Saya mau nanya, kalau misalnya ada seorang anak, orang tuanya masih kafir, orang tuanya masih kafir. Terus temennya ngomong, tuh bapaknya kafir. Anak tadi hatinya kira-kira gimana? Sakit nggak? Terus kalau ada orang ngomong gini, tuh orang tua Rasulullah kafir itu. Kira-kira Rasulullah sakit hati nggak? Kalau benar aja sakit hati, apalagi nggak benar. Paham ya? Ini pakai nalar, nalar apa namanya? Akal kita aja nggak ketat, nggak benar itu ucapan seperti seperti itu. Satu itu. Yang kedua, apa kehabisan bahan? Sampai khutbah Jumat buat bulletin yang dibahas orang tua Rasulullah apa nggak punya bahan yang lain? Apakah itu ada urusannya dengan umat zaman sekarang kondisi umat? Ada urusannya? Gak ada. Kenapa yang dibahas yang nggak ada apa namanya urusannya? Berarti dalam hatinya kan ada hal-hal yang urusannya nggak enak, nggak enak tentang Rasulullah SAW. Jadi ya, ada apa ya? Ada yang nggak beres. Nah kita ngadepi yang gitu-gitu, ya udah tugasnya itu buat tulisan, buat tulisan dan buat tulisan, buat tulisannya jawabin. Gampang caranya. Tanya sama Mbak Google. Selamatnya kedua orang tua Rasulullah cari pasti sudah ada yang buat tulisannya. Tinggal kita baca, edit, buat rutin Jumatnya, selesai. Ya, gak usah bingung. sekarang saya nggak bawa laptop, kalau bawa itu nanti cari bambu kilo itu banyak di situ. <laughs> Demikian ya, insya Allah nanti kita sambung lagi. Nah, doakan saya bisa sering-sering ke sini ya, insya Allah. Kita akan bahas lanjutannya dulu, apa Al-Hikam Ibn Ilah itu kan uh, eh, sempat berhenti ya. Sempat berhenti belum kita lanjutkan. Semoga ini manfaat Mari kita bersama-sama doa ya saya kalau masih siap tidak ini tidak tidak ikut doa kebetulan saya kan lagi musafir nih dan musafirnya nekat bener naik mobil itu kan tapi musafir beneran ya musafir beneran doanya musafir mustajab kata Rasulullah SAW ya Ini di sini juga ada musafir dari dari Tayu tapi mungkin bukan Jakarta <laughs> Allah mari kita bersama-sama eh, berpikir dulu sedikit ya pikir sedikit untuk nyegerkan hati kita lagi setelah sekian lama majelis agar kita semakin ingat bersama-sama yuk kita panggil Allah kita ini punya Allah tapi jarang manggil ya jarang manggil pun enggak belum belum sering atau belum banyak manggil Allah pelan-pelan saja kita ya Allah ya Allah itu pelan-pelan gitu ya sampai nanti biar mengalir dengan sendirinya mungkin saya berdoa mungkin saya nggak berdoa Ya, kalau saya nggak berdoa berarti dengan ikuti Allah masing-masing udah doa. Ya, masing-masing juga doa. Mari kita bersama-sama. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.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 Jadikan kami manusia-manusia yang dapat menikmati kalimat Allah. Jadikan kami manusia-manusia yang dapat merasakan manisnya kalimat Allah. Jadikan kami manusia-manusia yang dapat merasakan kenikmatan menyebut Ya Allah. Jadikan kami manusia-manusia yang dapat hanya dalam zikir Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dapat rindu untuk menyebut namamu, Ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu berzikir kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Ya Rabbi, selamatkan kami semua dari siksa neraka. Selamatkan kami semua dari siksa neraka, Ya Allah. Selamatkan kami semua dari siksa neraka. Selamatkan kami semua dari siksa kubur. Selamatkan kami semua dari siksa dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surgamu. Ya Allah, selamatkan umat nabimu. Ya Allah, selamatkan umat Islam. Ya Allah, ampuni umat Islam. Ya Allah, masukkan umat Islam semuanya ke dalam surga. Ya Allah, masukkan seluruh umat Islam ke dalam surga, Ya Allah. Masukkan seluruh pendosa ke dalam surgamu ya Allah Ampunilah kami dan ampunilah mereka ya Allah Ya Rabbi terkhususnya teruntuk kedua orang tua kami Yang masih hidup maupun yang telah tiada Ya Allah jadikan orang tua kami orang tua yang engkau ridhoi Orang tua yang engkau kasihi Orang tua yang engkau rahmati Orang tua yang engkau muliakan dunia akhirat Ya Rabbi bagi orang tua kami yang masih hidup Hapuskanlah kuda gulana dari hati mereka ya Allah Hapuskanlah kesedihan dari hati orang tua kami ya Allah Hapuskanlah resah dari hati orang tua kami ya Allah Ya Rabb Jadikan orang tua kami ridho kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridho kepada kami ya Allah. Ya Rabb, maafkan kesalahan kami kepada ayah bunda kami. Maafkan kesalahan kami kepada ibu bapak kami. Maafkanlah kekurangan kami kepada kedua orang tua kami Catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami Ya Allah dan jika orang tua kami hendak meninggal dunia panjangkan umur mereka dahulu ya Rab sepanjang-panjangnya dalam keadaan sehat senang bahagia ya Allah dan setelah semua itu nanti akhirlah usia mereka dengan husnul khatimah ya Rabbi Jika mereka telah berada di alam kubur, kami mohon kepadamu ya Allah. Selamatkanlah orang tua kami di alam itu ya Rabbi. Rahmatilah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk anak keturunan kami ila yaumil qiyamah. Teruntuk anak cucu kami sampai hari kiamat. Kami mohon kepadamu selamatkan anak cucu kami semuanya ya Allah Selamatkan anak cucu kami semuanya ya Allah Lindungi anak cucu kami semuanya ya Allah Sehingga kami dan mereka semuanya selamat ya Allah Sehingga tidak ada seorang pun dari kami atau mereka kecuali meninggal dengan La ilaha illallah Sehingga tidak ada seorang pun dari kami atau mereka yang keluar dari agama Islam, Ya Allah. Tidak ada seorang pun dari kami atau mereka yang murtad dari agamamu, Ya Allah. Jadikan kami bersama keluarga kami, bersama anak keturunan kami, bersama teman-teman kami, bersama orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami. Jadikan semuanya berada dalam panggilan ilaha illallah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadikan semuanya bersama orang yang engkau kasih yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rabbi Ya Allah kami orang-orang yang kotor kami orang-orang yang penuh dosa kami orang-orang yang hina kami orang-orang yang berlumuran dengan kemaksiatan di malam hari ini tolong Ya Rabbi jadikan kami orang-orang yang engkau cintai orang-orang yang engkau rahmati orang-orang yang engkau ampuni Ya Rabbi Jangan jauhkan para walimu dari kami ya Allah Jangan jauhkan para walimu dari kami ya Allah Karena keburukan-keburukan kami ya Allah Jangan jauhkan para walimu dari kami ya Rabbi Ya Allah Wahai para wali Allah Wahai para wali Allah Jangan menjauh dari kami lantaran dosa-dosa dan keburukan kami Wahai guru-guru kami Jangan menjauhi kami lantaran dosa-dosa kami Jangan menjauhi kami lantaran keburukan kami. Kami adalah anak-anak yang yatim. Kami adalah anak-anak yang penuh keburukan. Kami adalah anak-anak yang berlatih untuk berjalan. Kami anak-anak yang merangka. Tolong bimbing kami. Tolong bimbing kami dengan lemah lembut. Tolong bimbing kami dengan lemah lembut. Dan bimbinglah kami selalu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dekatkan para walimu kepada kami, Ya Allah. Dekatkan para walimu kepada kami, Ya Allah. Jadikan mereka mencintai kami. Jadikan mereka menyayangi kami. Jadikan mereka mengayomi kami, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi. Teruntuk semua para awliya wa salihin yang masih hidup ya Allah Kami mohon kepadamu ya Rabbi Panjangkan usia mereka semua Panjangkan semua ya usia para walimu ya Allah Panjangkan semua usia walimu ya Allah Jadikan mereka selalu hidup dalam keadaan sehat Dalam keadaan bahagia ya Allah Jadikan mereka selalu berdoa untuk kami ya Allah Di saat kami terlelap tidur jadikan mereka mengangkat tangan mencakap ampun untuk kami semua ya Allah. Ya Rabbi jadikanlah mereka selalu dapat berjuang untuk kami ya Allah. Berjuang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi. Ya Allah kami mohon kepadamu ya Rabb Teruntuk para awliya yang telah meninggal dunia di alam barzah sana ya Allah Jadikan mereka terus mengingat kami, mereka terus bersama kami, mereka terus mengenang kami ya Rabbi. Jadikan hati kami terus menyambung kepada mereka ya Allah. Jadikan hati kami terus tersambung kepada mereka ya Allah. Jadikan hati kami terus tersambung kepada mereka ya Allah. Jadikan mereka terlalu besar dalam hati kami ya Allah. Jadikan mereka terus menyala dalam hati kami ya Allah. Jadikan mereka terus bersinar dalam hati kami ya Allah. Ya Rabbi ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Arhamar Rahimin ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah majlis ini majlis yang bersambung selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seburuk apapun kami, sehina apapun kami, sekotor apapun kami, kami ingin dekat dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله يا الله izinkan hamba memandang wajah NabiMu Ya Allah, izinkan hamba duduk bersimpul di hadapan NabiMu. Ya Allah Sebagaimana engkau karuniakan kepada para walimu perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW Sebagaimana engkau karuniakan kepada mereka cinta Nabi Muhammad SAW Sebagaimana engkau karuniakan mereka dibelai-belai oleh Nabi Muhammad SAW Sebagaimana engkau karuniakan mereka dihampiri oleh Nabi Muhammad SAW Sebagaimana kami mendengar, kami membaca bahwasanya Pak Abimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka ya Allah, mencintai mereka ya Allah, menyayangi mereka ya Allah, membelai mereka ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Rabbi, jadikan kami orang-orang yang kelak dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Jadikan kami orang-orang yang dihampiri oleh baginda Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Jadikan kami orang-orang yang dipandang oleh Rasulullah. Ya Allah, Sampaikan kami kepada Raulullah Nabimu Sampaikan kami kepada Raulullah Nabimu ya Rab Sampaikan kami di kota Madinah Sampaikan kami di hadapan Rasulmu Agar kami dapat memandang beliau Sallallahu alaihi wasallam Dapat memandang beliau Sallallahu alaihi wasallam Dapat mengucapkan salam secara langsung kepada beliau Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Wa rahmatullahi wa barakatuh agar kami dapat beruluk salam dan mengulangi syahadat kami di hadapan NabiMu agar kami dapat mengucapkan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah SAW ya rabbi kami mohon kepadamu ya Allah panjangkan usia kami semua sampai saat Israel menghampiri kami tolong hadirkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping kami ya Allah. Mentalkin kami. Membimbing kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi. Saat itulah saat tergenting, saat yang kami harapkan Rasul Musa SAW mendampingi kami ya Allah karena itu akhirilah usia kami dengan hal itu dengan husnul khatimah. Dengan husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur uyubana wa taqabbal jami hasanatina wa tajawaz an sayyiatina ya rabbi. Terkhusus untuk salah seorang pemimpin tarekat Qadiriyah Narbandiyah yang ada di negeri ini teruntuk Abah Anam Suryalaya yang telah meninggal dunia dan pindah ke sisimu ya Allah ya Rabbi jadikanlah tempatnya tempat yang terbaik ya Allah jadikanlah tempatnya tempat yang terbaik ya Allah muliakanlah kedatangannya di sisimu ya Allah pertemukan beliau dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pertemukan beliau dengan Sidi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertemukan beliau ya Arhamar Rahmi dengan para Ambiya wal Mursalin Ya Rabbi, jangan haramkan keberkahan para walimu dari kami. Jangan haramkan keberkahan beliau dari kami, Ya Rabbi. Jadikan kami mendapatkan keberkahan-keberkahan beliau ya Rabbi di dunia ini dan di akhirat nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli hadin salihin jamatin ya nabiah wa ala man syai'a bahudina syawandi وسيد عبد الهادي الشاذلي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد علي بن محمد الحبسي وسيد أبو مريم المغربي وسيد المجيد المقدم محمد بن علي العلوي وعلى منهج مسألتنا الصوفية وسادة العلويين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى ครับ satu buku. Ah, iya. dan kalau ingin memberikan infak tetap boleh dipersilahkan memberikan infak tapi yang ya di buku ini sudah ada yang menanggung untuk jemaah yang mau yang hadir satu orang satu ada yang dua ya Ya. kalau satu keluarga satu ya.